Dan itu adalah selemah-lemah iman. dulu ala an al-amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar min khusalil iman. Ini menunjukkan bahwasanya memerintahkan pada yang baik, mencegah dari yang munkar merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan dan juga membenarkan apa yang dikatakan oleh seluruh imam-imam ahlus sunnah secara ijma bahwa al-amal al iman raddan alaman bantahan kepada siapa? kepada murjiah yang tidak menganggap amalan termasuk iman sehingga mereka berkata siapa yang sudah berikrar dengan yakin cukup maka semua amalannya nggak berkait dengan imannya. Sehingga imannya kayak uh, amalnya kayak apapun, dia tetap mukmin kamilul iman. Tetap beriman dengan sempurna. Iman nggak terpengaruh dengan amalan. Walaupun berbuat maksiat sebesar-besar maksiat. Ini bukan kesalahan kecil. Sampai-sampai para imam, imam mendatangi tokohnya. Kemudian berkata, bagaimana pendapatmu? Kalau ada seorang yang membunuh bapaknya sendiri, menzinai ibunya sendiri, bahkan minum khamr dari batok kepala bapaknya, apakah imannya tetap sempurna? Tokoh tadi berkata menurutku tetap sempurna, nggak berkait dengan amalan. Maka para ulama yang tiga tadi, di antaranya Imam Sa'uri rahimahullah menyatakan wallahi wajhi min wajhika haram. Sungguh wajahmu dan wajahku haram, aku nggak mau lihat lagi wajahmu. Yang satu menyatakan wallahi la yudhilluni wa iyyaka saqfun abada. Sungguh nggak lagi aku mau bersamamu dalam satu atap selama-lamanya illa masjid kecuali masjid yang ketiga berkata ma ukallimuka abada aku nggak akan lagi berbicara dengan kamu selama-lamanya ini murjiah yang seperti ini murjiah yang paling ringan yang menyatakan cukup ucapan dengan i'tiqad saja amalan nggak masuk yang paling ringan tapi lihat para ulama menyikapinya apalagi yang menyatakan cuma ikrar saja cukup walaupun nggak yakin tetap mukmin Apalagi yang sebaliknya, cukup yakin saja, eling, walaupun belum ikrar. Sehingga menurut murjiah yang ekstrim ini, mungkin orang-orang di agama lain yang mendengar tentang Islam dan yakin itu benar, sudah mukmin. Walaupun belum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah itu sudah lebih-lebih lagi. Apa di antara dalilnya ini? Rasulullah SAW berkata, "Dzalika ad'aful iman." Itu selemah-lemah iman. Berarti amalan jelas berpengaruh dengan iman. Kalau berbicara ikat, ingkar munkar dengan tangannya, kalau dengan lisannya, imannya masih tinggi, masih kokoh. Tetapi kalau sudah dengan hati saja, pokoknya benci, ngomong gak berani, apalagi dengan kekuasaannya dengan tangannya, maka dalika awaful iman, berarti imannya lemah. Pada dalil ala anna al-amra bil ma'ruf an nahya 'anil munkar min khusalil iman menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar termasuk bagian dari iman. Wa yadullu ala anna man qadira ala ala khaslatin min khisal al-iman wa fa'alaha kana afdal mimman tarakaha ajzan anha. Dan juga menunjukkan bahwa siapa yang mampu fi khaslatin salah satu bagian dari bagian-bagian iman dia mampu kemudian dia kerjakan maka dia lebih afdal daripada orang yang meninggalkannya azzan karena tidak mampu daripadanya sehingga barakallahu fikum kalaupun mungkin jadi uzur saya tidak mampu karena begini karena ya nggak apa-apa ada udur dimaklumi tidak dosa tapi urusan iman kamu dibawa orang yang mengamalkan dengan berani itu maksudnya berarti mimman afdal mimman tarakaha azzan anha maka disebut afdol karena dua-duanya fihi fadlun. Tapi kalau yang sengaja tidak mau mengingkari kemungkaran, kalau dia mampu, sengaja-sengaja dia tidak mau merubahnya, bahkan dia ridho dengannya, maka itu dosa. Tidak lagi dibandingkan fadlunya, nggak lagi dibandingkan keutamaannya. Yang dibandingkan keutamaan, yang dua-duanya punya keutamaan. Ini dengan hati, aku nggak mampu dengan lisan. Ini dengan lisan, mampu. Maka yang ini lebih abdul daripada itu. Ini pelahu fadlun, ada keutamaan sedikit, tapi lebih afdal adalah yang menegakkan dengan tangannya atau dengan lisannya. Wa yadullu ala dzalika Dan menunjukkan hal itu juga ucapan Nabi SAW tentang hakun nisa, tentang urusan para wanita. Kata Nabi SAW, Amma nuqsanu diniha. Adapun kekurangan imannya perempuan, Fa'inah kusul ayyamul layali. Mereka diam beberapa hari, beberapa malam tidak sholat karena haid. Yushiru ila ayyamil haid. Isyarat kepada ayyamil haid. Ini hadis sesungguhnya ujung belakang dari hadis yang panjang yang ketika Rasulullah menyatakan laisa atau dikatakan naqsatu dinu aqlin apa awalnya tidaklah ada naqsat dinin wa aqlin yaghlibna ala aqwiya rijal aqwiya illa nisa apa awalnya wala atau wama atau kama qala sallallahu atau sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu laisa hunaka nisa begitu laisa hunaka naqisatu dinin wa aqlin yaghlibna ala rijal aqwiya illa nisa enggak ada makhluk yang lemah akalnya dan lemah imannya tetapi bisa mengalahkan laki-laki yang kokoh berani kecuali para wanita asyad atau asyidda akuya laki-laki yang kuat bisa kalah dengan perempuan Padahal mereka satu dinin wa aqlin. Tiba-tiba ada perempuan yang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kami dibilang kurang agama, kurang akal, kurang iman?" Kata Nabi, "Adapun kurangnya iman kalian adalah karena kalian pernah berhenti setiap bulannya tidak sholat yaitu ketika haid itu berarti kurang iman ini juga dalil bahwa sholat termasuk iman. Yang yang sholatnya lengkap 30 hari, tentu lebih sempurna imannya dari yang sholatnya hanya 23 hari. Kurang 7 atau kurang 8. keluar fikum. Berarti sholat termasuk iman. Lebih lengkap, lebih lengkap imannya. Adapun kurangnya akal kalian adalah ketika kalian dijadikan sebagai saksi Allah menyatakan rajulaini aw rajulun wa imra'atain. Dua laki-laki atau kalau nggak ada satu laki-laki, dua perempuan. Menggantikan satu laki-laki, dua perempuan. Mengapa? Litudakira ihdahuman ukhra. Agar yang satu bisa mengingatkan yang lain. Berarti separuh otaknya. Eh, separuhnya laki-laki. Laki-laki satu, perempuan harus dua. Laki-laki dua, perempuan harus empat berarti. Ini barakallahu fikum keadaan para wanita. Asyahid yang menjadi bukti dalam pembahasan kita adalah Nabi menyatakan amma nuqsanu diniha. Adapun kekurangan agamanya karena mereka diam tidak salat selama sekian hari dalam satu bulan. Yushiru ila ayyamil haid, isyarat kepada hari-hari haid. Ma'a annaha mamnu'atun minas salah. Padahal tidak salatnya itu bukan karena sengaja. Iya, Pak, iya. Karena memang tidak boleh sholat. Ma'anna, ma'anna itu kita terjemahkan padahal. Bersama bahwasanya, nah, kalau terjemah letter kan begitu. Bersama bahwasanya, maksudnya padahal mamnu'ah, padahal mereka dilarang untuk sholat. Mungkin para wanita akan bisa berkata, Loh, apa salah saya mau sholat nggak boleh? Mau sholat nggak boleh. Tetapi itu lagi iman. Itu dari amalan. Amalan kurang, ya kurang iman. Iman ada di hati, di ikrar, di lisan, dan di amalan. Kalau amalannya kurang, otomatis imannya kurang. Ma'annaha mamnu'atun min salah walaupun sungguhnya mereka dilarang untuk salat. Demikian pula siapa yang yungkiru bi qalbihi, orang yang mengkir dengan hatinya, ajzan karena tidak sanggup. Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Dimaklumi, dimaklumi. Dimaklumi enggak dosa kali ya. Masya Allah. Allah arhamur rahimi. Tetapi urusan iman berarti engkau imannya kurang. Kenapa? Karena nggak ada amalan yang dengan lisannya atau dengan tangannya. Tapi hanya dengan hati saja. Kurang. Maka Nabi menyatakan, Dalika aful iman. Lemah imannya. Wa ja'ala dalika naqsan fi diniha. Nabi menjadikannya sebagai kekurangan pada agamanya. Fadalla ala anna man qadira ala wajibin wa fa'alahu ini menunjukkan bahwa siapa yang sanggup atas satu kewajiban dan dia mengerjakannya bahwa afdal maka dia lebih afdal dari orang yang tidak mampu dan tidak mengerjakannya maka al mukminul qawi khairun wa ahad min al mukminul dhaif maka mukmin yang kuat lebih baik lebih dicintai oleh Allah daripada mukminin yang lemah. Masalah kuat dan lemah kan kadang-kadang kita akan berkata itu khilqah. Diciptakannya lemah memang. Iya, tapi yang lebih kuat Allah lebih suka. Kenapa? Karena amalannya lebih banyak, amalan solehnya. Dan dia lebih bisa menegakkan nahi munkar dengan tangannya, dengan lisannya, ila akhir. Mimman ajiz anhu wa tarakahu wa in kana ma'dzuran fi tarkihi walaupun ketika meninggalkannya ma'dzuran dapat ujung, karena tidak dosa ya, namanya tidak mampu sama seperti orang yang sholat sunnah yang mulai terawih dengan duduk boleh tapi dalam riwayat dapat pahalanya pak separuh setengah apa dia dosa tidak dosa boleh boleh silahkan tapi yang tik berdiri lebih afdol karena Allah menyuruhnya dalam Quran umu lillahi qanitin berdirilah untuk Allah Sedangkan dia tidak berdiri. Anu, ini kakinya begini dimaklumi, tidak dosa. Tetapi al-muminul qawi, mumin yang qawi, khairun wa Berarti harus kita obati. Itu syar'i, Ustaz. Syar'i. Dengan niat pengen menegakkan lebih sempurna. Pengen mendapatkan pahala lebih banyak. Maka dia berobat, dia perbaiki dirinya, dia beri vitamin, dia beri ini segala macam pengen kuat itu syar'i barakallahu fikum. Bukan berarti kita tidak boleh ngurus diri seperti kata sufi. ya hanya katanya ibadah ibadah ibadah zikir zikir dikir sampai dalam keadaan nggak ngurusin dirinya. Inna li jasadika alaika hakun kata Nabi. Sesungguhnya pada badanmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa qawluhu Man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat di antara kalian kemunkaran? yadullu ala annal inkara muta'alliqun birru'yah. Ini menunjukkan bahwa pengingkaran itu berkait dengan ru'yah. Siapa yang melihatnya? Tidak melihat, maka dia tidak terkena kewajiban inkarul munkar. Walau kana masturan falam yarahu. Kalau tertutup dan dia tidak lihat. Walakin alima bihi. Tetapi dia tahu Fal mansusu an Ahmad maka disebutkan secara nas oleh Imam Ahmad fi aktsari riwayat dalam kebanyakan riwayat annahu la ya'rudu lahu bahwa dia tidak perlu untuk menghadapi orang ini kalau tidak melihatnya tidak terkena kewajiban apalagi beritanya tidak pasti tiba-tiba datang kamu begini begini begini begini, begini. padahal perbuatannya tersembunyi. Tahu dari mana dia? Orang ini bukannya menerima nasihat, tapi bertanya-tanya. orang ada, siapa yang lapor? Ya. Dia akan marah sama istrinya, dia akan marah sama anaknya, dia akan marah sama teman dekatnya, semuanya akan dia musuhi gara-gara kok bisa sampai kepada orang lain. Ini barakallahu fikum, Nabi menyatakan man ro'a, siapa yang melihat? Fal mansusu an Ahmad, kebanyakan imam ucapan-ucapan nas-nas dari Imam Ahmad Beliau menyatakan tidak terkena kewajiban dan jangan kamu maju untuk mengingkarinya. Wa anahu la yufattish ala mastaraba bihi dan tidak boleh memeriksa. Tufattish artinya memeriksa atau menyelidiki. Kita selidiki di rumahnya. Anak dengar-dengar katanya begini. Tidak perlu. Allah melarang wala tajassasu. Jangan tajassus. Jadi gimana? Biarkan berarti dia masih punya iman karena dia malu hmm. untuk menampakkannya depan umum. Mudah-mudahan kalau dia tahu itu adalah suatu yang jelek dan dia malu, berarti masih punya iman, suatu saat dia akan taubat. Kalau mau diingatkan secara am, silahkan Sehingga tahu ini ada orang yang seperti itu, bahkan mungkin dua tiga orang, dia bicaranya secara umum pada khutbah Jumat atau pada nasihat am di antara kalian ada yang begini, begini, begini, begini. Dia akan merasa, wah di antaranya saya ini. Ya nggak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyatakan seperti itu di mimbar dengan menyatakan minkum kada wa minkum kada. Di antara kalian ada yang begini, di antara kalian ada yang begini. Kalau, maka dia memberikan nasihat sekaligus menjaga kehormatan saudaranya. Dua faedahnya. Karena dia masih memiliki rasa malu dan memiliki iman. Sehingga dia malu untuk berbuat di depan umum, dia sembunyi di rumahnya atau di tempat kesendiriannya. Fal mansusu an Ahmad bi aktsari riwayat annahu la yu'rif. Oh, sudah Wa anhu aywan. Riwayat ukhra, tetapi dari Imam Ahmad ada riwayat lain. Diriwayatkan dari beliau, annahu yakshiful mughatta idza tahaqqaqahu Kata Imam Ahmad dalam riwayat lain, boleh membuka yang tertutup kalau sudah bisa dipastikan. Membuka yang tertutup, apa itu namanya? Ya, sidak begitu ya. ya. Kalau memang dia penguasa atau dia guru pada muridnya, dipergoki. Lagi apa kamu? Ya. Awas kamu. Dikira kami nggak tahu. Kalau sudah tahak, sudah bisa dipastikan. Itu kash al-mughatta, menyingkapkan apa yang tertutup. Ida tahaqqaqahu kalau memang sudah bisa dipastikan. Walau sami'a asal taghinain misalnya. Terdengar suara musik dalam keadaan tertutup. Wa ghina muharram atau alat malahi atau alat-alat musik Wa alimal makana allati dan dia tahu tempatnya di mana suara itu. Kedua rumahnya. Dan Imam Ahmad membolehkan untuk merusak alatnya di masa beliau. Kenapa tertawa? <laughs> ya kita nggak bisa bayangkan kalau zaman kita begitu. Kalau zaman waktu itu memang mungkin mereka akan wajar melihat para imam yang seperti itu. Ketok aku mendengar suara begini-begini. Haram. Paling tidak kalau kita mendengarnya dari suara dari namanya ahlu sunnah siap dikedor. Hei, haram. Ya. Kalau ternyata bukan suara dari HP tapi suara dari alat, patahkan. Paling biar bengong gini aja. Kenapa? Karena dia ahlu sunnah. Dia akan mendapatkan teguran keras dengan itu dan sekaligus jerah. Nah, Kalau pada mereka-mereka yang tidak mengerti ilmu, saya khawatir malah jadi fitnah lebih besar. Akhirnya menghilangkan mabarat, jatuh pada mabarat yang lebih besar lagi. Baik. Wa alim al-makan allati hiya fi fa innahu yunkiruha, maka boleh diingkari. Lianahu qad al munkar karena telah pasti kemunkarannya. Walaupun mata tidak lihat, tetapi telinga mendengar. Wa alima mawadi'ahu dan tahu tempatnya. Fahuwa kama ra'ahu maka dia sama dengan orang yang melihat. Nas alaihi Ahmad. Demikian nas dari Imam Ahmad. Bisa dengan lisan, bisa dengan tangan. Qala idza lam ya'lam makanahu fala syai'a alaihi. Kalau tidak tahu tempatnya maka tidak mengapa. Kalau tahu dan kamu sudah menduga mereka orang-orang yang tidak bisa dengan hati, maka paling tidak kita sudah memiliki dalam hati ini kebencian pada yang seperti itu. Seperti setiap ada acara, acara apa saja mereka mungkin musiknya keras-kerasnya. Di kampung sebelah kedengaran ke sini. Ya, kita cuma bisa ngelus dada. Astagfirullah. Kayak apa yang di sana ya kalau dia jauh aja terdengar. Nah, wa amma tasawwurul judran alaman alimat istima'ahum alal ala munkarin Fakat ankarul a'imma adapun menaiki tembok ke rumah orang karena tahu di dalamnya ada perkumpulan makanya saya katakan tadi ngetuk atau gedor kalau lebih keras lagi ya tetapi untuk menaiki tembok masuk ke dalam satu rumah yang ditutup dengan tembok maka diingkari oleh para imam, para imam-imam mengingkarinya, jangan. Misal Sufyan al-Zawri, di antara Sufyan al-Zawri wa ghairuhu dan lain-lainnya. Misal Sufyan al-Zawri wa ghairihi. Wa huwa dakhilun fit tajassus manhiyyi anhu dan itu termasuk tajassus yang haram. Mereka sekarang lagi main judi. Kita loncatin pagarnya, kita naik temboknya untuk menggoki mereka. Tak boleh. Daya jus. Itu tajassus al-manhi. Ya, urusan hukuman lain lagi. Urusan pemerintah lain lagi. Tapi kita yang ingkar munkar nggak boleh dengan cara seperti itu. Paling tidak diketuk, lebih keras dikit digedor. Eh, kemudian apa yang kalian kerjakan di dalam? Itu pun barakallahu fikum kalau sudah terlihat dengan pasti atau terdengar dengan pasti. Waqad qila li Mas'ud. Pernah ditanyakan pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inna fulanan taqtur lihatuhu khamra." Faqala nahana Allahu 'anil tajassus. Ibnu Mas'ud ditanya, "Sesungguhnya nah, si fulan di jenggotnya masih netes khamrnya." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Sesungguhnya oh, Allah melarang kita untuk tajassus." Kalau kamu tidak lihat, sudah, jangan dicari-cari. Kalau kamu tidak lihat, jangan cari-cari. Allah, anit tajassus. Allah melarang kami untuk tajassus. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi kitab al-ahkam sultaniyah. Al-qadhi Abu Ya'la dalam kitabnya al-ahkam sultaniyah berkata, "In kana fil munkari alladhi ghalaba 'ala dhannihi al-istisrar bihi bi ikhbari thiqatin anhu انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جازت جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه قد قاضي أبو يعلى dalam Ahkamu Sultaniyah. Perhatikan judul kitabnya. Ahkamu As-Sultaniyah. Berarti bahasa apa? Nah, tentang hukum-hukum tentang kekuasaan atau penguasa. Sehingga Allah Ta'ala sepertinya mengarahi kepada penguasa. Jika kemunkaran yang diduga secara ghalabatubban, dhan, oleh ala dhanihi maknanya prasangka yang dominan. Prasangka kuat istisraru bihi yang tersembunyi ada tapi tersembunyi bi ikhbari thiqatin anhu karena berita dari orang yang jujur terpercaya terjadinya intihaku hurmatin terjadinya pelecehan seksual atau sejenisnya intihaku hurmat menjatuhkan kehormatan seseorang wanita dan sejenisnya atau juga menjatuhkan kehormatan pria oleh seorang pria juga. Ya. karena sekarang sudah banyak homo naudzubillah dan anak-anak kecil yang dikerjai. Ya. Kalau dengar berita dari siqah adanya yang seperti ini yang ya putus tidrakuha yang khawatir lewat lewat itu artinya tidak sempat ditangkap gitu tiba-tiba sudah ada korban aja kan zina wal qatl seperti zina yang sejenisnya dengan zina adalah homo wal atau pembunuhan. Maka jazat tajassus wal iqdam ala al-kashfi. Maka tidak mengapa untuk tajassus untuk menyelidiki wa iqdam ala al-kashf dan maju untuk menyingkapkan kejadian tersebut wal bahas dan dicari hadaran min fawati ma la sadri khawatir tidak terburu apa terjemahan khawatir kelewat sudah kadung ada korban gitu apa namanya itu fawad khawatir kecolongan ya khawatir kecolongan terlewat terlambat begitu akhirnya sudah ada korban mintihakil maharib dari penjatuhan penghormatan wa in kana duna dzalika fi kalau yang di bawah itu tidak boleh kalau di bawah itu tidak boleh disebutkan zina, pembunuhan, dan sejenisnya dengan zina. Tapi kalau yang lain yang tidak ada istilahnya dalam tanda petik tidak ada korban seperti perjudian, main kartu dan sebagainya, ya, ini tidak boleh menyelidiki selidiki termasuk khomar, karena pada pribadinya tidak pada orang lain. Lam yajuz tajassus alaih, maka yang demikian tidak boleh tajassus walal kasfi anhu. Tetapi kalau pengedar ada korbannya. Ya, itu akan lebih tinggi daripada orang yang memakai. Disebutkan di sini boleh untuk tajassus, boleh menyelidiki, boleh menyingkapkan yang tertutup bila akhir. Yang tadi diterjemahkan gerbek. Ya. Sebelum terjadi korban. Apa syaratnya? Syaratnya biikhbari siqatin sudah ada berita siqah dari pihak kehormat sebelum terjadi. Nah, dan ini terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Mereka memiliki tangan, memiliki yad. Wal munkar alladhi yajib inkaru. dan kemunkaran yang wajib diingkari makana mujma'an alaih. Dan perhatikan pula kemunkaran yang, yang harus diingkari. Bukan semua kemunkaran tetapi kemunkaran yang mujma' alaih yang sudah disepakati secara ijma' bahwa itu haram. Fa'amal mukhtalaf fi adapun yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Maka di antara sahabat-sahabat kami kata Ibnu Rajab berapa berarti siapa kalau sahabat-sahabat kami? Hanabila. Nah, Hanabila. Di antara sahabat kami dari Hanabila ada yang berkata la yajib inkaruhu alaman fa'alahu mujtahidan fi. Tidak wajib diingkari siapa yang melakukan perkara yang mujtahidan fi, yang dia beristihad menganggap rajih yang ini, menganggap rajih yang itu. Au muqallidan li mujtahidin atau dia muqallid pada mujtahid. Saya ikut Syekh Fulan, Syekh Fulan membolehkan. Taklid dan sa'iqan, taklid yang wajar. Wastatnal qadi fil ahkam sultaniyah dan qadi Abu Ya'la mengecualikan ma dha'ufa fihi al-khilaf kecuali kalau khilafnya dha'ufa dha'ufa al-khilaf perselisihannya kecil seperti musik tadi ada khilaf kecil sekali dari sekian para ulama hanya satu dua orang itu pun hujahnya nggak kuat seperti Ibn Hazm yang menyatakan dengan bolehnya musik karena hadis yang menyatakan Rasulullah melarang musik hadis yang muallak katanya walaupun Bukhari tapi Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya beliau hanya mentaklid saja tak itu menyebutkan hadisnya tapi tidak menyebutkan dalam judulnya bukan dalam hadis-hadisnya dan biasa Imam Bukhari judulnya sebuah hadis tapi tidak disebutkan sanadnya dijuluki dengan muallak Beliau tidak menyebutkan di situ rahimahullah, menyebutkan tempat lain. Kenapa nggak dimasukkan dalam kitab sahihnya? Karena beliau melihatnya sahih tapi di bawah apa yang dia syaratkan di sahih Bukhari. Sehingga beliau hanya mentaklik saja di atas sebagai judul, kemudian dibahas di bawahnya kalimat-kalimat yang memang sesuai standar beliau dalam Sahih Bukhari. Karena standar dalam Sahih Bukhari sangat ketat sekali. Tetapi hadis itu sahih. Maka kalimat ta'an minal Bukhari tidak sama dengan an dari mudallis. Wal jazmu an la kata seorang penyair. Seorang ulama membatalkan dengan syair. Wal jazmu an la yang tegas, yang jelas adalah jangan ikuti Ibn Hazm. Karena an bagi Bukhari tidak seperti an bagi para modalis. Modalis itu kalau bilang an itu maksudnya tidak langsung. Karena dia mengatakan haddatsana bulan, dia dusta. Sehingga an bulan dia menyembunyi ketrawinya yang dianggap doaif sehingga langsung ke bulan. Si alannya gak disebut. Harusnya kan haddatsana allan qala haddatsana bulan dia tidak mau menyebutkan Allah ini. Maka dia akan berkata, An fulan, dari fulan. Aku nggak bohong dari fulan. Melalui si Allah. Disembunyikan. Itu namanya mudalis. Apakah Imam Bukhari terkenal pernah mudalis? Tidak pernah ada. Nggak ada satu orang pun yang menuduh beliau mudalis. Maka kenapa kalau An, wahai Ibn Hazm, Imam Bukhari pakainya An dan nggak menyebutkan dari siapa? Barakallahu fikum. An bagi Bukhari tidak sama dengan an bagi para mudallis. qul jazmu an la tatba' ibn Jadi khilaf yasir. Yang sungguh sangat berbeda atau sangat berbeda dengan ikhtilaf-ikhtilaf yang lain. Ada apa kamu gerak-gerak jari? Itu syarat. Dibentak, dimarahi, diingkari. Kenapa kamu seperti itu? Ikarul ini ada akwal para ulama yang masing-masing memiliki pendapat yang kokoh. Bahkan perdebatannya dari sejak zaman para imam-imam sampai hari ini. Dan Imam Ahmad menyatakan wa yuharrikuha wa syaddid. Biarkan mereka orang-orang Yahudi marah, jengkel. Paling jengkel mereka kepada kaum muslimin adalah dengan amin, Melobolin amin, dan gerakan jari. Atau kama qala al-imam wal a'immah rahimahumullah. Maka barakallahu fikum kalau antum menganggapnya syad, antum tidak menggerakkan silakan. Tetapi ini perkara istihad. Sehingga yang diingkari adalah yang istihadnya yasir. Ma dha'ufa fihi al-khilaf wa kana dari'atan ila mahdhurin muttafaqin alaih. Kalau lemah perselisihannya dan ternyata yang dipersisikan secara lemah ini dari ila mahdur membawa kepada perkara yang mahdur yang memang benar-benar dosa mutabak alaih dosa yang disepakati kariban naqad al-khilaf baik seperti riba tetapi kontan ada ulama yang membolehkan kalau berjarak waktu, maka tidak boleh. Itu namanya riba. Riba itu ditambah mukabil waktu. Tapi kalau langsung 500 tukar 600 kontak ambil ambil dia dan biar dia. Tidak apa-apa. Ini Allah anda mulai pak sabihi Bahkan ada sahabat yang membolehkan. Tetapi dibantu oleh sahabat lainnya dengan keras. Ini walaupun terjadi, tetapi khilafnya yasir. Mengapa? Karena sudah ada nasan sarihan. Maka ketika sahabat tadi ditegur oleh sahabat yang lainnya dengan nas, dia juga terima. Barakallahu fiikum. Maka yang demikian ada dua alasan kenapa perlu diingkari. Pertama, khilafnya yasir, khilafnya sedikit. Kedua, bahaya. Kalau bolehkan yang seperti itu akan menyeret pada riba yang sesungguhnya. Akan eh, atau bukan riba sesungguhnya, itu juga sesungguhnya yang tadi. Akan menyeret pada riba yang mutafak alaih Lima yang disepakati benar-benar. Yang tidak ada khilaf sama sekali. Kariban naqdi khilaf al-khilaf fihi dhaif. Perselisihannya lemah. Wa huwa dhari'atun ila riban nisa. Bukan nisa, nasa. Nasa itu muqabil waktu, Meng, apa, menukar waktu. Dengan waktu harga sekian. Mundur lagi, tambah lagi Al-muttafaq ala tahrimihi yang disepakati tentang haramnya. Namanya riba nasi'ah. Wa kanikahil mut'ah. Seperti nikah mut'ah. Al-khilafihi yasir. Bahkan Umar bin Khattab memutuskan dengan keputusan khalifah. Kalau engkau melakukannya, akan aku raja. Aku nggak peduli. Sehingga tidak ada yang berani mut'ah. Jadi ada seorang sahabat yang menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW membolehkan mut'ah. Nah mut'ah itu salah satu yang pernah dibolehkan kemudian dibatalkan. Kemudian dibolehkan lagi, kemudian dibatalkan lagi. Sehingga sahabat tadi ketika dikatakan itu mansuh, kata dia, "Na'am, nasakhahu." Kemudian dibolehkan kembali tetapi ada nasan sorihan yang menyatakan dilarang ila yaumil qiyamah dibawakan oleh Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab Diharamkan ila yaumil qiyamah. Kalau engkau melakukan mut'ah, akan aku rajam. Selesai. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ini keputusan khalifah yang lurus Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fainahu dari'atun ila zina karena itu akan membawa kepada zina. Orang yang benar-benar fasid hidung belang akan berzina dan berkata, kami nikah. Kamu tidak tahu, tadi kan tahu saya nikah. Dan dia berkata, saya nikahkan dari saya kepadamu dengan satu juta rupiah. Kontak, saya terima nikahnya dan saya bayarkan. saya. Ini mengerikan sekali. Walaupun sesungguhnya yang namanya mut'ah pun pernah dibolehkan, tetap harus dengan dua saksi, harus dengan wali. Aku nikahkan anakku denganmu dengan mahal sekian untuk sekian hari untuk sepekan dan sebagainya sehingga kalaupun masih dibolehkan kita berduga kuat nggak ada anak-anak mereka yang mau tokoh-tokoh syiah anaknya nggak mau dimunah tapi orang lain dimunah oleh dia ini barakallahu fikum yang mengerikan tambah lagi supaya mereka bisa leluasa mereka sebutkan tidak perlu pakai wali tidak perlu pakai saksi ya zina sudah 100% zina wa nikahil mut'ah itu zari'atun ila madha az-zina fa innahu zari'atun ila zina itu akan membawa pada zina yang sesungguhnya Wadakara an abi ishaq ibn syaqilah أنه ذكر al المتعة هي zina sirahan. Abu Ishaq Ibn Syaqilah menyebutkan bahwasanya mut'ah itu adalah zina yang sesungguh-sungguhnya. Zina yang sesungguh sungguhnya Dan ini didukung dengan ucapan Amirul Mukminin yang mengatakan akan merajam siapa yang melakukan mut'ah. Wa 'an Ibn Battah annahu qala la yasakh nikahu hukmin نكاح حكم به قاض إذا kana قد تأوله fihi ta'wilan. Jadi ابن Battah al رحمه الله tidak bisa dibatalkan nikah secara hukum yang di, telah diputuskan oleh qadhi oleh hakim idza kana qad ta'awala fihi ta'wilan jika dia telah menakwilkan dengan takwil-takwil. Illa an yakuna qadha li rajulin yaqid mut'at bi'aqdin bi'aqdi mut'atin atau talaqa thalathan fi lafdin wahid wa hakama bil muraja'ati min ghairi zawjin fa hukmuhu mardudun wa ala fa'ilihi al uquba wan nakal pernikahan tidak bisa, tidak bisa begitu saja dibatalkan Kata Ibn Battah. Walaupun dia menakwilkan dengan takwil-takwil maksud saya, maksud saya tidak bisa. Kecuali ketika seseorang diputuskan atau di nah, diputuskan untuk seseorang dengan akad mut'ah atau sudah ditalak tiga dengan satu lafal wa hakama bil muraja'ati min ghairi zaujin fa hukmuhu mardud dan kemudian dihukumi untuk rujuk min ghairi zaw min ghairi zawat zawat sepertinya ada alifnya ya. ada alifnya enggak di cetakan lain min ghairi zawat dirujuk tanpa nikah kembali maka hukumnya mardud maka hukumnya tertolak wa ala fa'ilihi al-uqubah wan nakal dan pelakunya harus dihukum diberi hukuman demikian kata Ibnu Battah al-Uqbari pernikahan tidak bisa begitu saja putus jadi seminggu habis seminggu selesai tiba-tiba lupa sendiri karena sudah janjinya seminggu tidak bisa begitu harus ada ketentuan cerai misalnya talak نعم والله تعالى أعلم أنتهي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا